dapat merealisasikan syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas karena Allah semata-mata dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kita akan masuki pembahasan siyamun tatawwu, puasa sunnah. Setelah sebelumnya kita sudah membahas beberapa hukum terkait puasa wajib maka kita akan masuki pembahasan puasa sunnah berkata penulis hafizahullah taala wa ra'ah wa saddada khutah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk melakukan puasa di hari-hari sebagai berikut. Pertama, enam hari di bulan Syawal. Berpuasa enam hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal maka dia seperti berpuasa setahun penuh maka dia seperti berpuasa setahun penuh jadi jemaah sekalian setelah berlalu bulan Ramadan sudah ada sunnah yang agung yang menanti kita sunnah yang agung yang menanti kita yaitu puasa di bulan syawal selama enam hari puasa di bulan syawal selama enam hari kapan waktu dibolehkan berpuasa syawal sejak tanggal 2 syawal sampai akhir sampai akhir bulan syawal Adapun tanggal satunya tidak boleh karena termas karena itu adalah hari raya Idul Fitri. Iya. Jadi sejak tanggal 2 Syawal sudah bisa dimulai. Tetapi apakah boleh orang yang masih punya hutang puasa untuk melakukan puasa Syawal? Kalau soal boleh dan tidaknya sebenarnya boleh saja dalam artian tidak haram tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh kalau dia tidak mengkodok terlebih dahulu karena dalam hadis ini dikatakan barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan enam hari di bulan Syawal jadi dua hal yang dia lakukan satu puasa Ramadan yang kedua puasa enam hari di bulan Syawal artinya kalau dia baru berpuasa sebagian Ramadan, berarti dia belum memenuhi syarat. Karena di sini dikatakan puasa Ramadan. Yang namanya bulan Ramadan adalah satu bulan penuh. Kalau dia baru berpuasa sebagian Ramadan, maksudnya dia masih punya hutang puasa, apakah karena sakit, atau karena safar, atau karena haid, berarti dia belum berpuasa Ramadan penuh. Jadi untuk mendapatkan pahala puasa setahun, harus dia selesaikan dulu puasa Ramadan. Iya. Ini faedah penting yang bisa kita petik dari uh, hadis yang mulia ini. Walaupun pendapat yang benar orang yang berpuasa sunnah orang yang berpuasa sunnah sebelum mengkodok puasa wajib itu adalah boleh dan puasanya sah tapi lebih afdol untuk untuk mengkodok puasa wajib terlebih dahulu. Iya. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat nggak boleh sama sekali, namun pendapat yang benar adalah boleh. Boleh puasa sunnah sebelum mengkodok puasa wajib dengan syarat waktu mengkodok puasa wajib masih lapang. Masih lapang. Artinya kalau sudah mepet sudah masuk bulan Syakban itu sudah mepet. Maka tidak boleh lagi puasa sunnah kalau masih ada kodok, kalau masih ada hutang puasa. Iya. Jadi boleh, tapi tetap saja lebih afdol untuk mengkodok puasa terlebih dahulu. Iya. Kecuali puasa enam hari di bulan Syawal untuk mendapatkan pahala setahun maka harus kodok terlebih dahulu. Karena dikatakan barang siapa berpuasa Ramadan Artinya kalau baru sebagian Ramadan maka tidak akan mendapatkan pahala setahun. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Kita baru saja melewati puasa Ramadan selama sebulan penuh. Sudah disambut dengan puasa enam hari di bulan Syawal Iya. Baru aja selesai puasa sebulan penuh, sudah disambut dengan puasa enam hari di bulan Syawal. Belum lagi puasa-puasa sunnah yang lain. Di sini ada satu faedah penting disebutkan para ulama bahwasannya disyariatkan berpuasa sunnah Syawal karena syaitan itu menunggu-nunggu waktu lengah anak Adam Ketika kita sedang berpuasa Syaitan agak sulit Terlebih lagi mereka diikat Sudah sulit karena kita berpuasa Mereka juga diikat Di bulan Ramadan Walaupun yang diikat itu Disebutkan dalam sebagian riwayat Hanyalah Maradatul jin Setan dari kalangan jin Yang paling durhaka Yang kecil-kecilnya masih bebas berkeliaran. Tapi intinya di bulan Ramadan mereka sulit untuk menjerumuskan kita. Maka mereka menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu kapan berakhir Ramadan untuk menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Maka inilah hikmahnya kita sudah dinanti dengan puasa Syawal. Ini hikmah yang sangat agung sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibn Rajab bahwasannya di antara hikmah besar mengapa kita sambut berakhirnya Ramadan dengan puasa sunnah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kata Imam Ibn Rajab rahimahullah taala fa inna Allah idza idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil amali salih ba'dahu kama qalu jazaul hasanati al hasanatu ba'daha kata beliau rahimahullah sesungguhnya Allah apabila menerima amalan seorang hamba maka Allah akan berikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal soleh yang lain setelahnya melakukan amal soleh yang lain setelahnya sebagaimana dikatakan para ulama jazaul hasanati al hasanatu ba'daha balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya ini nasihat yang sangat indah sekali beliau ingatkan kita tanda puasa kita diterima kita nggak bisa memastikan puasa kita diterima atau tidak tapi ada tandanya walaupun tanda itu bukan untuk memastikan tapi memberikan indikasi yang kuat apa itu tandanya? Setelah berlalu bulan Ramadan, kita diberikan taufik untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Artinya sebaliknya, tanda amalan kita tertolak setelah berlalu bulan Ramadan, kita tidak diberikan taufik melakukan kebaikan-kebaikan melainkan naudzubillah malah terjerumus di dalam dosa. Itu menunjukkan apa? puasa kita tak berarti puasa kita tak memiliki makna sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini hikmahnya hikmah yang sangat besar baik dan saya punya makalah ringkas tentang puasa Syawal, mungkin bisa dibaca lebih detail. Kemudian yang kedua dan ketiga, Puasa yang kedua dan ketiga yang disunahkan adalah puasa hari Arafah untuk selain jamaah haji. Adapun jamaah haji tidak dianjurkan berpuasa karena di hari Arafah dianjurkan untuk banyak berzikir dan berdoa untuk jamaah haji. Selain jamaah haji dianjurkan berpuasa dan juga dianjurkan banyak berdoa serta berzikir kepada Allah. Iya. Yeah dan Ashura serta sehari sebelum Ashura Ashura itu adalah 10 Muharram dan sehari sebelumnya yaitu 9 Muharram jadi tiga kalau begitu tetapi 9 dan 10 itu sebenarnya satu paket iya jadi dihitung satu jadi dua dan tiga adalah hari Arafah dan hari Ashura dan hari Tasu'ah 9 dan 10 Muharram berdasarkan hadis Abu Qatadah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Arafah yaitu ditanya tentang puasanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah puasa hari Arafah menghapuskan dosa yang lalu maupun yang akan datang subhanallah besar sekali ke keutamaan puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Asyura 10 Muharram. Maka beliau bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyah." Itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Setahun yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Iya. Hanya saja bagi jemaah haji tidak dianjurkan berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Dalam riwayat umm Ummul Fadl bintul Harith ketika orang-orang saling berselisih mereka berbeda pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa atau tidak sebagian mengatakan puasa sebagian mengatakan tidak maka dikirimlah segelas susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di atas kendaraan beliau di hari Arafah lalu beliau meminum maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan ini jemaah haji. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas sallallahu anhu ini adalah hadis yang menjelaskan disyariatkan juga berpuasa sehari sebelumnya dan ada sebabnya mengapa disyariatkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa maka para sahabat pun berkata ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara wahai Rasulullah sesungguhnya Ashura itu 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada hari itu riwayat dari Bani Israel Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Iya. Maka orang-orang Yahudi demikian pula orang-orang Nasrani ikut-ikutan mengagungkan hari tersebut atau mungkin itu adalah syariat mereka juga maka demi untuk menyelisihi mereka mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi kalau begitu apabila tahun depan kita akan berpuasa juga pada hari yang kesembilan kata Ibnu Abbas falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayang sekali belum datang tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Artinya beliau sudah berniat berpuasa dua hari sembilan dan sepuluh dan itulah disyariatkan bagi kita walaupun beliau belum sempat melakukannya. Iya. Di sini ada pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan inilah salah satu tujuan besar agama Islam ini diturunkan agar berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa jemaah sekalian harus berbeda? Karena kalau kita ikut-ikutan dengan mereka, serupa dengan mereka, itu bagian dari sikap wala. Itu bagian dari sikap wala kepada mereka. Padahal Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51, Ya ayuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya' ba'duhum awliya'u ba'd wa man minkum fa innahu minhum wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian wali-wali itu artinya orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang kita bersikap loyal kepada mereka sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain kemudian Allah ingatkan kita wa may minkum fa innahu minhum siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Maka dia bagian dari mereka. Dan jemaah sekalian, termasuk sebesar-besarnya sifat loyal kepada orang kafir adalah mengangkat mereka menjadi pemimpin-pemimpin kita. Ini sebesar-besarnya sikap loyal kepada orang kafir. Maka tidak mungkin seorang muslim ridho dengan kepemimpinan orang kafir apalagi membantunya untuk menjadi pemimpin ya ini patut dipertanyakan keislamannya baik ini faidah penting yang bisa kita petik dari hadis ini harus kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani kemudian zaman sekalian di dalam hadis ini juga terkandung bantahan kepada salah satu golongan yang paling sesat bahkan kadang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan golongan Syiah apa yang mereka lakukan pada 10 Muharram? Mereka bukannya puasa, malah meratapi mayit. Dan meratapi mayit adalah dosa besar dan termasuk kebiasaan jahiliyah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara jahiliyah pada kalian yang belum kalian tinggalkan. Salah satunya kata beliau, an-niyahatu 'alal mayit meratapi mayit. Tapi itu yang dilakukan orang-orang Syiah, meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Padahal merekalah sebenarnya penyebab kematian beliau. Ini para penipu ulung, para pendusta besar. Mereka yang menyebabkan kematian Al-Husain, kemudian mereka bikin acara meratapi mayit sampai memukul-mukul diri mereka sampai luka parah, ya. Sampai nangis-nangis. Itu namanya air mata buaya mereka yang menyebabkan beliau terbunuh kemudian mereka pura-pura bersedih Ya, agama yang penuh dengan kepalsuan itulah yang disebut dengan syiah dan masih sangat banyak sekali kesesatan-kesesatan mereka maka hadis ini membantah mereka yang seharusnya kita lakukan adalah puasa bukan melakukan perbuatan mengada-ada dalam agama seperti yang mereka lakukan baik kemudian yang keempat siyamu aktsaril muharram berpuasa pada sebagian besar dari hari-hari di bulan Muharram. Bahkan jamaah sekalian boleh berpuasa Muharram sebulan penuh. Boleh berpuasa Muharram sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram dan sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam dan yang lebih afdal lagi di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi barang siapa melakukan solat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu jadi di bulan Muharram itu puasa ada dua jenis. Puasa yang umum tanpa menentukan hari. Kapan itu? Mulai satu sampai akhir Muharram. Dan puasa yang ada penentuan harinya. Jadi berpuasa di bulan Muharram secara keseluruhan itu memiliki keutamaan yang besar tapi ada tanggal khusus yang lebih besar lagi yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Baik. Kemudian yang kelima, siam aktsar Sya'ban. Berpuasa pada kebanyakan bulan Sya'ban, bahkan juga boleh berpuasa sebulan penuh. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Walaupun hadis yang beliau sebutkan Rasulullah SAW tidak menyempurnakan puasa bulan Sya'ban, tapi ada hadis yang lain juga yang sahih yang menyatakan Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh. Sehingga para ulama menjelaskan itu dilakukan uh, dalam bulan Sya'ban yang berbeda. Maksudnya misalkan di tahun ini Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban setahun penuh, afwan sebulan penuh dan di tahun sebelumnya beliau berpuasa pada kebanyakan di bulan Syakban namun tidak sampai sebulan penuh. Iya. Jadi boleh berpuasa sebulan penuh. Iya. Ini bagus ditulis dikasih keterangan. Iya. Beliau sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahrul Ramadan." Wa ma raaitu fi syahri fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat satu bulan yang lebih banyak beliau melakukan puasa daripada Sya'ban. Iya. Tetapi di hadis lain juga dikatakan sebagaimana yang saya katakan tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh. Jadi penjelasannya seperti tadi maksudnya maksud Aisyah di sini adalah di satu tahun. Tapi di tahun yang lain beliau berpuasa sebulan penuh di bulan Syakban. Baik. Kemudian yang keenam berpuasa Senin Kamis. Sebagaimana hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Beliau berkata, In, "Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal Itsnain wal Khamis." Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan ketika beliau ditanya, maka beliau bersabda, "Inna a'malal ibad tu'radu yaumal Itsnain wal Khamis." Sesungguhnya amalan para hamba diangkat kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan juga ada riwayat amalan hamba dalam setahun juga diangkat pada bulan Syakban. Makanya Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Syakban. Jadi amalan diangkat itu ada yang diangkat secara pekanan, ada yang diangkat secara tahunan. Iya. Oleh karena itu sangat baik sekali tatkala amalan kita diangkat atau dalam penutupan amalan kita ditutup dengan kebaikan. Di antara kebaikan yang sangat agung adalah puasa. Iya. Kemudian yang ketujuh, puasa tiga hari setiap bulan. Sebagaimana hadis Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Sum min kulli syahrin thalathata ayyam, fa innal hasanata bi asyri amsalha, wa dzalika mithlu siyamid dahr." Berpuasalah tiga hari pada setiap bulan, karena satu kebaikan menjadi sepuluh kali lipat. Maka hal itu akan menjadi seperti puasa setahun. Jadi kalau kita puasa tiga hari, berarti nilainya seperti satu bulan. Karena satu hari puasa dilipat gandakan menjadi sepuluh. Jadi seperti sepuluh hari. Ya kan? Seperti sepuluh hari. Kalau tiga hari berarti satu bulan. Jadi kalau kita berpuasa tiga hari setiap bulan, maka sama dengan puasa satu tahun. Dan ini bagian dari kemurahan dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 walaupun bukan syarat. Walaupun bukan syarat. Namun yang afdal adalah pada tanggal tersebut. Jadi boleh di tanggal mana saja? Boleh di tanggal mana saja? Namun yang afdol adalah tiga hari ya, di tanggal 13, 14, 15. Tapi ada satu bulan tanggal 13-nya nggak boleh berpuasa. Ada yang tahu kapan itu? Hari Tasyrik, Ahsant, Barakallahu Fik. Tanggal 13 di hari Tasyrik, ini nggak boleh puasa yaitu 13 Dzulhijjah. 13 Dzulhijjah sebagaimana akan datang insyaallah. Iya. Jadi dianjurkan tiga hari ini dilakukan pada 13, 14, 15. Sebagaimana hadis Abu Dzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, idza sumta min minasy syahri thalathata ayyam fasum thalathata ashar, thalathata asharah wa arba asyarah wa khamsa kalau kamu berpuasa tiga hari di tiap bulan maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15 makanya ulama mengistilahkan dengan ayyamul bid hari-hari putih karena apa? karena ketika itu bulan sedang terang-terangnya ya sedang pada kesempurnaannya jadi bulan itu kan dari kecil kemudian membesar kemudian mengecil lagi Baik. Kemudian yang kedelapan, berpuasa sehari, berbuka sehari. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi SAW bersabda ahabbu siyam ilallah siyamu Daud karena yasumu yauman wa yuftiru yauman puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari Kemudian yang ke sepuluh 10 hari di bulan Zulhijjah. Tetapi sepuluh hari yang dimaksudkan di sini adalah sembilan hari. Karena hari ke-10 itu tidak boleh berpuasa. Cuman istilahnya itu sepuluh hari karena termasuk sepuluh hari pertama. Ya. Dan saya sempat sekilas baca ada sebagian terjemahan dia terjemahkan hari ke-9. Ini terjemahannya kurang tepat maksud yang benar adalah berpuasa sembilan hari bukan hari ke sembilan ya tapi berpuasa sembilan hari kalau hari ke sembilan itu sudah kita bahas tadi yaitu hari Arafah hari Arafah ya sekarang ada sunnah yang lain yaitu berpuasa sejak tanggal satu sebagaimana diriwayatkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Adil hijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sembilan hari di bulan Zulhijjah. Ada yang nerjemahkan hari ke-9, itu kurang tepat. Kalau hari ke-9 apa kalimatnya adalah tasi. Bukan tis'a tapi tasi. Iya. Yang benar adalah sembilan hari. Maksudnya hari pertama sampai hari ke-9. Jadi ada hadis umum untuk berpuasa hari pertama sampai hari ke sembilan, Dan terdapat hadis yang lebih khusus lagi untuk berpuasa pada tanggal sembilan. Jadi dari sembilan hari ini tanggal sembilan itu yang paling afdol karena ada hadis yang lain seperti yang sudah kita sebutkan tadi pada poin kedua. Baik. Mungkin kita tambahkan satu lagi juga dianjurkan berpuasa di apa namanya? Eh, bulan-bulan uh, haram. Dianjurkan berpuasa di bulan-bulan haram berdasarkan dalil umum, yaitu dalil memperbanyak amal soleh. Dalil memperbanyak amal soleh. Iya. Walaupun tidak ada dalil khusus, tetapi puasa termasuk amal soleh. Baik. Jadi semuanya 10. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya al-ayyamul manhi an siyamiha, hari-hari yang dilarang berpuasa. Yang pertama, Yauma Al-Idain, dua hari raya. Sebagaimana hadis Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar beliau berkata, "Syahidtul Aida ma Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu faqal, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." Aku pernah menghadiri atau bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu pada hari Id. Kemudian beliau berkata, ini adalah dua hari. Ini adalah dua hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa. Yaumi fitrikum min siyamikum wal yaumil akhir takuluna fihi min nusukikum. Yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian, maksudnya Idul Fitri, dan hari yang lain adalah kalian hari kalian memakan sembelihan kalian maksudnya Idul Adha jadi ini dua hari raya haram berpuasa kenapa nggak ada yang puasa kemudian mengatakan walaupun terlarang tapi hasanah baik ya nggak ada yang puasa sepakat semuanya sepakat semuanya nggak ada yang puasa nggak ada yang nggak ada yang berpuasa kemudian mengatakan walaupun ini dilarang tapi kan bagus puasa nggak ada mestinya semua amalan yang tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita katakan demikian kalau beliau sudah larang nggak boleh walaupun kita anggap baik iya kemudian yang kedua ayyamu tasyrik hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah 11, 12, 13 Dzulhijjah yaitu tiga hari setelah Idul Adha sebagaimana dikatakan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhuma kata beliau فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها ini adalah hari atau hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berbuka puasa. Wa yanhana an siyamiha dan melarang kami melakukannya. Berkata Malik, wahya ayyamu tasyrik. Yang dimaksud di situ adalah hari-hari tasyrik. Iya. Kemudian diriwayatkan juga dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum mereka berkata lam yukhar lam yurakhis atau lam yurakhas fi ayami tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadiah tidak diberikan keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi siapa yang tidak menemukan hadyu. Jadi ada satu golongan yang boleh berpuasa di hari-hari tasyrik yaitu jamaah haji jamaah haji yang tidak menemukan hewan untuk hadyu. Untuk hadyu, maka diganti dengan puasa. Nah, saat itu boleh boleh mereka berpuasa pada hari-hari tasyrik. Jadi itu pengkhususan. Baik. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada hari Jumat saja. Berpuasa pada hari Jumat saja sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yasumu ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu janganlah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia juga berpuasa pada hari sebelumnya yaitu hari Kamis atau hari setelahnya yaitu hari Sabtu tetapi pendapat yang benar adalah maksudnya yang dilarang di sini adalah mengkhususkan hari Jumat karena dalam sebagian riwayat dikatakan la takhussu, janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat. Artinya, kalau kita enggak niat mengkhususkan Jumat, cuman kebetulan kita mungkin punya waktu luang atau punya apa namanya waktu yang memungkinkan untuk berpuasa di hari Jumat, maka boleh. Maka boleh. Iya. Kalau kita enggak meniatkan untuk mengkhususkan hari Jumat, karena ada sebagian orang berpuasa pada hari Jumat. Kenapa? Karena dia pikir hari Jumat hari yang mulia harus diberikan pengkhususan dengan puasa. Padahal tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Ya. Dan juga yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa sunnah. Adapun puasa wajib maka bisa kapan saja selain di hari-hari yang terlarang. Baik. Kemudian yang keempat, hari Sabtu secara bersendirian sebagaimana dalam hadis la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang telah diwajibkan atas kalian wa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabatin au uda syajaratin falyamdukhu dan apabila seorang dari kalian tidak menemukan kecuali kulit anggur atau kayu pohon maka hendaklah dia mengunyahnya. Artinya batalkan puasanya. Hadis ini ulama berbeda pendapat, sebagian mendoifkan, tetapi andai hadis ini sahih sekalipun, maka penjelasannya seperti di atas. Yang dilarang adalah mengkhususkan hari Sabtu. Baik. Kemudian yang kelima, an-nisfu min Sya'ban liman lam takun lahu 'adah. Berpuasa pada pertengahan bulan Syakban bagi orang yang tidak memiliki adat puasa. Maksudnya kalau sudah masuk tanggal 15 Syakban dan orang ini tidak terbiasa berpuasa, maksudnya dia tidak puasa sejak awal, sejak awal Syakban, dia mau memulai puasa baru set, uh, di pertengahan Syakban, maka ini terlarang. Sebagaimana hadis, "Idzan tasafa Syakban fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan Syakban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini juga dikhilafkan para ulama, sebagian mendoifkan. Sebagian mendoifkan. Andai sahih, maka yang terlarang hanyalah yang tidak punya kebiasaan puasa. Artinya kalau dia sudah biasa puasa dari awal, dari awal Syakban, maka tidak masalah dia juga berpuasa di pertengahan Syakban. Atau di tahun-tahun sebelumnya, dia sudah terbiasa berpuasa Syakban. Tapi di tahun ini, dari awal Syakban sampai pertengahan dia sakit. Karena dia sudah punya kebiasaan, maka dia tidak mengapa untuk berpuasa dimulai dari pertengahan Syakban apabila dia baru sembuh di pertengahan Syakban. Hadis yang berikutnya dan ini yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisawmi yaumin aw bi yaumain." Bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum kecuali bertepatan dengan seseorang dalam melakukan puasa bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa maka silakan dia berpuasa pada hari tersebut misalnya seseorang terbiasa berpuasa Senin Kamis bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis adalah sehari atau dua hari Ramadan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka boleh dia berpuasa. Boleh dia berpuasa. Iya. Adapun kalau dia tidak punya kebiasaan, maka tidak boleh dia berpuasa. Baik. Kemudian yang keenam, yaumushak. Puasa yang terlarang adalah puasa di hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu maksudnya adalah hari mendung tanggal 29 tanggal 29 kita melihat bulan kita melihat bulan ternyata bulan tidak kelihatan bulan tidak kelihatan kenapa mendung ada mendung nah ada sebagian orang mereka mau berpuasa walaupun bulan gak kelihatan dan hari mendung kenapa mereka mau berpuasa untuk berhati-hati jangan sampai besok sudah masuk Ramadan padahal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in gumma alaikum fa akmilul iddata sya'bana 30 apabila kalian tertutupi oleh awan untuk melihat bulan maka sempurnakanlah bulan Syakban menjadi 30. Kalau begitu besok tanggal 30 Syakban belum masuk Ramadan. Iya. Jadi salah. Kalau orang mau berpuasa demi untuk berhati-hati. Oleh karena itu, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma berkata, "Man shama al-yawma alladhi syakka fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah menyelisihi Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian yang ketujuh. Hari yang dilarang berpuasa adalah saumud dahar. Wa in aftaral ayyam al-manhi anha. Berpuasa sepanjang tahun. Meskipun dia berbuka pada hari-hari yang terlarang. Jadi terlarang berpuasa terus setiap hari tanpa berbuka meskipun pada hari-hari terlarang dia berbuka yaitu dua hari raya dan tiga hari tasyrik iya jadi paling maksimal itu adalah sehari puasa sehari berbuka jangan lebih dari itu yaitu puasa penuh iya ini terlarang sebagaimana Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "La soma man shoma al-abad." Tidak berpuasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Artinya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Abu Qatadah beliau mengatakan, "La soma wala aftar." La shoma wala aftar. Ketika beliau ditanya tentang orang yang berpuasa penuh setahun penuh berpuasa Nabi SAW mengatakan dia tidak puasa tidak pula berbuka maksudnya apa yang dia lakukan itu terlarang jemaah sekalian kenapa itu terlarang karena di situ ada apa namanya pemberatan terhadap diri kita pemberatan terhadap diri kita kalau ada teman kita di samping ketiduran dipijit ya Bangunin akhi, dipijit. Jangan ditampar, dipijit aja. Hmm. Jadi di situ ada bentuk memberatkan diri. Berpuasa terus tanpa berbuka. Harusnya maksimal adalah seperti Nabi Daud alaihissalam sehari berpuasa sehari berbuka. Jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun demikian, walaupun demikian Allah Maha Penyayang dan luas rahmatnya. Ternyata walaupun puasa kita sedikit, Allah bisa lipat gandakan menjadi sampai setahun seperti yang sudah kita sebutkan tadi puasa tiga hari setiap bulan sama seperti puasa satu tahun puasa tiga hari setiap bulan sama seperti puasa satu tahun karena tiga dikali sepuluh tiga kali sepuluh berarti tiga puluh hari tiga puluh hari setiap bulan kita seperti berpuasa tiga puluh hari iya Demikian pula berpuasa sebulan Ramadan kemudian ditambah 6 hari bulan Syawal. Itu juga sama sama dengan puasa satu tahun. Bagaimana coba hitungannya? Kok bisa sama dengan puasa satu tahun? Ya. Karena puasa satu bulan kali sepuluh jadi berapa? Hah? Sebulan kali 10 jadi berapa? 10 bulan. 10 bulan. Terus ditambah 6 hari bulan Syawal. Dikali 10 lagi. Jadi berapa? Hah? 60 hari kan? Jadi 10 bulan tambah 60 hari Berarti jadi 12 bulan Jadi satu tahun itu pun Allah masih melipat gandakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hasanatu asyru amsalha ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah." Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan, kemudian dilipat gandakan lagi menjadi tujuh ratus kali lipat sampai kelipatan yang sangat banyak. Hanya Allah yang tahu berapa banyaknya. Subhanallah betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkanlah harapan terhadap rahmat Allah dan juga takut terhadap azabnya. Kemudian yang berikutnya, ketentuan khusus bagi seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idznih." Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan is, apa namanya suaminya menyaksikannya kecuali dengan izin suaminya. Maksudnya puasa sunnah. Adapun puasa wajib Ramadan itu enggak perlu izin suami. Bahkan kalau suami melarang pun nggak boleh dituruti larangannya. Sehingga kata para ulama, andai suami memaksa istrinya untuk berhubungan badan, maka istrinya nggak batal puasa. Yang batal hanya suaminya. Bukan hanya batal, tetapi dia wajib bertobat, dia telah melakukan dosa besar dan juga wajib membayar kafarah. Adapun istrinya nggak batal kecuali istrinya juga mau maka sama-sama batal dan sama-sama wajib membayar kefarah. bukan hanya suaminya istrinya juga wajib membayar kefarah. apa kefarahnya? ada yang tahu Kefarahnya? apa kefarahnya? ada tiga pilihan yang pertama membebaskan budak beriman. Kalau enggak mampu puasa dua bulan berturut-turut. Jadi kalau dia berhubungan badan enam hari puasa, satu tahun dia puasa, ya berturut-turut, enggak boleh putus. Kalau putus ulang lagi dari awal, kecuali putus karena udur. Ya, jadi jangan main-main. Kalau enggak mampu juga beri makan 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin mendapatkan setengah sok atau kurang lebih 1,5 kilogram makanan pokok. Iya. Kita masuk pembahasan yang terakhir di dalam bab puasa yaitu al-i'tikaf. I'tikaf ini adalah sunnah yang sangat agung dianjurkan pada 10 hari terakhir Ramadan sangat dianjurkan demi untuk memperbanyak kebaikan dan juga demi untuk mendapatkan Lailatul Qadar Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia sampai-sampai Allah menyebutkannya di dalam satu surat secara khusus satu surat yang terdiri dari lima ayat hanya berbicara tentang Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Ayat ini menunjukkan kepada kita kemuliaan bulan Ramadan secara umum dan kemuliaan Lailatul Qadar secara khusus. Apa kemuliaannya? Malam itu diturunkan Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam, pada malam yang diberkahi. Dan ulama menjelaskan maksud diturunkannya Al-Quran di sini adalah diturunkan ke langit dunia ke satu tempat yang namanya Baitul Izzah diturunkan sekaligus 30 juz adapun diturunkan ke dunia adalah selama 23 tahun kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya oleh karena itu jemaah sekalian bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim Ini bulan Al-Quran Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran Hudan linnasi wa minal huda wal furqan Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut dan juga pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Oleh karena itu para ulama lebih memfokuskan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Ini adalah satu kalimat yang biasa digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa apa yang akan dibicarakan di sini sesuatu yang sangat penting. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Kemudian Allah jelaskan apa Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Maksudnya, amalan yang dilakukan seorang hamba di malam tersebut, pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak daripada daripada amalan yang dilakukan seorang hamba selama seribu bulan. 83 tahun 4 bulan. Subhanallah Padahal mungkin kita nggak hidup selama itu. Kalaupun kita hidup selama itu, ternyata lebih banyak kita isi dengan dosa atau hal yang sia-sia. Tetapi Allah yang Maha Penyayang, Allah berikan kepada kita malam yang penuh berkah ini. Iya. Kalau hitung-hitungan umur kita untuk perbekalan kita di dalam perjalanan di negeri akhirat nggak cukup. Kita nggak akan bisa berbekal dengan baik. Tetapi Allah anugerahkan kepada kita waktu-waktu seperti ini. Waktunya singkat, namun pahala di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah. Dan perhatikanlah di sini, Allah mengatakan lebih baik dari seribu bulan. Dan Allah tidak menentukan lebih baik itu apakah jumlahnya seribu satu atau seribu dua, tidak. Bisa jadi Allah lipat gandakan lagi. Pokoknya lebih baik dari seribu bulan. Mungkin lebih baik sepuluh ribu kali lipat. Bisa saja. Terserah Allah mau lipat gandakan. Dan jamaah sekalian, ada dua hal penting yang mempengaruhi pahala seorang hamba di dalam ibadah, terutama di malam tersebut, yaitu ikhlas dan ittiba. Ini yang perlu kita perhatikan selalu. Ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar amalan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengada-ada dalam agama maka bukannya mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa. Atau ibadahnya tidak ikhlas malah mendapatkan dosa terbesar. Baik. Kemudian ayat ini menunjukkan ini sifatnya umum Artinya siapa saja di malam tersebut yang beribadah dia akan dapat kebaikan lebih dari seribu bulan. Hanya saja kelipatan pahalanya itu ya tergantung ibadahnya. Artinya siapa yang lebih baik dari segi kualitas dan lebih banyak dari segi kuantitas, tentunya dia lebih banyak juga pahalanya. Tetapi siapapun yang beribadah di malam itu, semuanya dapat. Sama saja dia sadar malam itu Lailatul Qadar atau tidak, walaupun dia tidak sadar. Iya. Makanya 10 malam terakhir dianjurkan untuk banyak beribadah. Iya. Kemudian ayat berikutnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh yaitu malaikat Jibril pada malam tersebut tuh dengan izin dengan izin jamaah sekalian ayat ini padanya ada pelajaran yang sangat berharga bahwa para malaikat makhluk yang sangat agung makhluk yang sangat besar luar biasa kecepatan mereka disebutkan dalam riwayat yang sahih jarak perjalanan antara bumi dengan langit adalah 500 tahun perjalanan 500 tahun kemudian Tebalnya langit juga lima. Antara satu langit dengan tahun perjalanan. Tapi para malaikat itu bisa bayangkan bagi mereka. Ini menunjukkan dan kebesaran Allah. Kalau makhluknya saja sudah seperti itu, bagitakan. Dan bisa jadi mereka turun dari pertama. Berarti membutuhkan sebenarnya. Tapi mereka turun dalam satu malam. Sebagaimana juga malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj juga satu malam yang membutuhkan 3500 tahun perjalanan atau lebih. Ya, subhanallah luar biasa kecepatan malaikat itu, dahsyat. Ya. Satu malaikat nggak bisa dikalahkan oleh seluruh manusia. Walaupun manusia bersatu, nggak bisa ngalahkan satu malaikat. Ya. Malaikat bisa mengangkat gunung. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif, sakiti oleh penduduk Taif, ditawari oleh malaikat penjaga gunung, "Kalau kamu mau, dua gunung ini saya angkat, saya lempari mereka." Gunung mau diangkat coba. Ya. Tapi Rasulullah sallam menolak tawaran tersebut. Pingin mereka dapat hidayah. Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini mereka turun dengan izin Rob mereka. Artinya mereka tuh nggak seenaknya naik turun. Mereka lakukan itu dengan izin Rob mereka. Makhluk yang begitu dahsyat dan begitu kuat ini tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah. Dan menunjukkan kepada kita malaikat yang gagah perkasa, yang kuat, yang dekat dengan Allah, tidak patut dipersekutukan dengan Allah mereka hanya makhluk maka mempersekutukan Allah dengan selain mereka lebih tidak patut lagi ini pelajaran tauhid yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini iya kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita untuk apa mereka turun bi'idni rabbihim min amr mereka turun dengan izin Rob mereka untuk menetapkan segala urusan. Maksudnya adalah mereka menetapkan takdir selama satu tahun. Ya, pada malam Lailatul Qadar itulah ditetapkan takdir tahunan. Karena catatan takdir itu ada beberapa. Di antaranya catatan yang ada di tangan para malaikat. Itulah catatan takdir yang bisa dirubah dengan doa. Adapun catatan takdir di Allahul Mahfuz itu tidak akan berubah sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebutakan dan tidak yang berubah adalah kan selama adalah dalil cedir tahunan Ayat ini juga menunjuk muliaan malaikat Jibril sebutkan secara khusus dan jumlah malaikat yang turun di malam itu sungguh sangat banyak sekali dalam hadis yang sahih Rasulullah saw mengatakan al malaikat tanazzalul malaikatu fitilkan lailah aktsaru min adadil hasa atau kama qala alaihi salatu wasalam para malaikat turun di malam itu jumlah mereka lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi ini jadi Masya Allah banyak sekali malaikat Lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini Baik Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Juga dijelaskan para ulama maksudnya adalah malaikat mendoakan keselamatan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beribadah di malam itu. Jadi ini dua tugas malaikat. Pertama menetapkan takdir tahunan yang kedua, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk orang-orang yang beribadah di malam itu. Subhanallah, malam yang penuh berkah. Tidak ada satu setan pun yang berkeliaran di malam itu. Yang ada adalah malaikat yang sangat banyak. Ya, maka sangat disayangkan kalau kita isi dengan banyak tidur saja. Baik. Oleh karena itulah jemaah sekalian dianjurkan beriktikaf beritikaf di sepuluh hari terakhir Ramadan dan Allah tidak menetapkan Lailatul Qadar itu terjadi pada satu malam tetap tetapi berpindah-pindah berpindah-pindah namun yang tetap adalah di sepuluh malam terakhir bukan di dua puluh malam pertama makanya seharusnya Sepuluh malam terakhir kita lebih semangat beribadah. Sepuluh hari terakhir Ramadan. Sebagian orang di sepuluh hari terakhir Ramadan bahkan di dua puluh terakhir sudah melemah semangat. Hanya bersemangat di awal-awal. Ini terbalik. Mestinya di akhir Ramadan lebih semangat lagi. Ya. Ada juga orang yang dari awal sampai akhir semangatnya sinetron Islami. Ya bukan ibadah tapi hiburan-hiburan islami hiburan islami di televisi itu sama saja dengan mengatakan zina islami nggak ada hiburan islami yang mereka biasa tayangkan itu ya jadi ini kenyataannya di awal-awal Ramadhan masjid-masjid penuh di akhir Ramadhan yang penuh adalah mall ya pasar dapur rame Rame orang bikin kue. ya. Ini subhanallah, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir Ramadan mestinya lebih banyak beribadah, meningkatkan ibadah. Dan hikmahnya Lailatul Qadar tidak ditetapkan terjadi satu malam. Tapi bisa jadi berpindah-pindah. Walaupun sebagian riwayat menyatakan tanggal 27 Ramadan itu yang paling banyak terjadi. Tapi enggak pasti juga. Karena pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Iya, enggak pasti. Hikmahnya apa? Supaya kita enggak pilih-pilih malam. Tetapi 10 hari full kita beribadah. Ada orang milih malam ganjil saja. Ini kurang tepat. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti dalam penjelasan hadisnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri al ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jamaah sekalian, Sebagian orang salah memahami hadis ini sehingga mereka hanya semangat ibadah di malam-malam ganjil. Kenapa saya katakan salah memahami? Karena ada hadis-hadis lain yang menafsirkan makna ganjil di sini yaitu ganjil itu bisa dihitung dari depan dan bisa dihitung dari belakang. Iya. Kalau dihitung dari depan sudah jelas 21, 25, 27 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau dihitung dari belakang, yang dimaksud dengan ganjil adalah satu malam yang tersisa. Satu malam yang tersisa berarti tanggal berapa? 30. Tiga malam yang tersisa berarti 28. 28, 29, 30. Tiga malam yang tersisa. Itu 28. Artinya, Lailatul Qadar itu bisa jadi kalau dihitung dari depan pada malam genap dan malam ganjil. Iya, bisa jadi. Jadi rugilah orang kalau dia cuman semangat ibadah di malam-malam ganjil, padahal bisa saja Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam genap. Oleh karena itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir malah yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat di 10 hari terakhir penuh melebihi semangat beliau di hari yang lain. Jadi semuanya beliau enggak milih hanya Lailatul Qadar saja tidak, tapi di seluruh malam 10 hari terakhir beliau semangat. Karena itu hikmahnya uh, Lailatul Qadar bisa jadi berpindah-pindah dan tidak ada satu tanda yang pasti. Walaupun di sebagian hadis dikatakan malam itu tenang sebagaimana juga dalam ayat tadi malam itu tidak panas, tidak dingin, sejuk. Malam itu bulan bercahaya indahnya terang benderang dan ada juga hadis lain mengatakan malam itu hujan. Ya. Dan semua tanda itu kata para ulama adalah tanda yang masih samar. Yang kita sulit untuk memastikan ini Lailatul Qadar atau tidak. Iya. Hanya ada satu tanda yang paling kuat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yaitu matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan redup. Disebutkan para ulama karena banyaknya malaikat itu ketika mereka pulang kembali ke langit sampai-sampai matahari menjadi redup. Subhanallah. Matahari tidak memiliki sinar yang kuat di pagi hari itu. Itulah tanda terkuat Lailatul Qadar. Tapi sayangnya kita menyadari tanda itu ketika malam sudah berlalu. Ya, malam sudah berlalu. Ya. Jadi rugilah orang yang tidak bersemangat ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Baik. Kemudian sangat dianjurkan untuk solat malam di malam Lailatul Qadar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan solat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bukan saja dia dapat pahala tapi dosa-dosanya pun diampuni. Tapi dalam hadis ini dijelaskan dua syarat untuk mendapatkan ampunan. Ditambah satu syarat lain dijelaskan dalam hadis yang lain. Dua syarat dalam hadis ini yang pertama iman. Maksud iman di sini adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk mengimani sunnahnya beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan dikatakan orang beriman itu kalau dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Artinya orang yang beribadah di malam itu tapi dia masih melakukan kesyirikan dan kekufuran atau dia belum taubat dari dosa tersebut, maka dia tidak dapat ampunan dan tidak juga dapat pahalanya karena ibadahnya tertolak bahkan seluruh amal ibadahnya terhapus sebagaimana firman Allah la in asyrakta layahbatanna amaluka kalau kamu menyekutukan Allah terhapuslah amalanmu kemudian yang kedua ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah itulah keikhlasan mengharapkan balasan dari Allah makanya salah kalau mereka mengatakan ikhlas itu tanpa pamrih. Kalau maksudnya tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan dari manusia, itu betul. Tapi ikhlas itu harus mengharapkan balasan dari Allah. Itu namanya ikhlas. Apa balasan dari Allah? Surga. Dan selamat dari api neraka. Itu namanya ikhlas. Mengharap surga dan selamat dari api neraka. Ini syarat yang kedua. Artinya orang yang rusaknya, niatnya rusak, seperti dia ingin dipuji orang, maka dia tidak dapat pahala, justru mas, malah dapat dosa terbesar, yaitu syirik kecil, riya. Kemudian syarat yang ketiga, disebutkan dalam hadis yang lain, adalah ittiba, meneladani Rasulullah SAW, tidak mengada-ada dalam agama, inilah tiga syarat untuk mendapatkan pahala lebih baik daripada seribu bulan dan juga mendapatkan ampunan. Siapa yang tidak memenuhi tiga syarat ini malah dapat dosa. Iya, ibadah itu ada syarat-syaratnya. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, i'tikaf itu harus di masjid. Jadi enggak ada i'tikaf di rumah. Sebagaimana firman Allah, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beritikaf di masjid. Dan juga karena masjid itulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang yang beriktikaf? Kata beliau, disunahkan oleh orang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah seperti solat baik solat wajib maupun solat sunnah solat sunnah itu ada yang memiliki sebab dan ada yang tidak punya sebab yang memiliki sebab contohnya solat duha solat tahiyatul masjid solat yang mengeringi solat sunnah rawatib uh, yang mengiringi solat semau kita selain di waktu-waktu terlarang Ya, yeah. wal kiraah demikian pula membaca Al-Quran tasbih dan tahmid tahlil dan takbir beristighfar bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memudzakarah ilmu mempelajari ilmu agama dan yang semisalnya ini yang kita lakukan semasa itikaf. Hanya saja dalam bermajelis ilmu kata para ulama jangan terlalu banyak, paling tidak sehari satu atau dua kali saja. Karena itikaf itu lebih kepada apa? ibadah individu. Ibadah individu. Sehingga di situ ada waktu bagi kita untuk merenungi dosa-dosa kita dan beristighfar serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika itikaf hendaklah dikurangi interaksi dengan makhluk sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kemah khusus. Jadi beliau itikaf masuk dalam kemah tersebut, nggak ada orang bisa ajak bicara lagi. Ya, karena beliau dalam kemah. Ya. Jadi kurangi interaksi. Makanya kalau itikaf tapi tangannya WhatsApp terus, ya sosmed terus percuma saja itikaf, mending pulang ke rumah. Ya. Jadi itikaf itu sibukan dengan ibadah. sibukan dengan ibadah. Jangan sibuk ngerumpi. Ya. Atau sibuk dengan HP. Kemudian kata beliau dimakruhkan orang beritikaf itu menyebukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah ini, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ini makruh, tidak ada manfaat baginya. Sebagaimana juga dimakruhkan untuk nggak bicara sama sekali. Dia pikir diam itu adalah ibadah untuk mendekatkan kepada Allah. Yang mendekatkan kepada Allah adalah bicara yang baik. Seperti apa? Zikir, doa, baca Al-Quran. Kalau diam saja itu bukan ibadah. Iya. Kemudian beliau menjelaskan dibolehkan keluar dari tempat iktikaf karena ada satu hajat yang mesti dilakukan. Contohnya apa? Buang hajat atau apa namanya? mandi, bersuci dan juga cari makan, minum kalau misalkan di masjid nggak disediakan. Ya, ini hajat yang harus dilakukan. Sebagaimana juga diboleh untuk menyisir rambut atau memotong rambut atau memotong kuku dan membersihkan badan. Ini boleh keluar masjid dan harus keluar masjid. Ya. Jangan nyisirnya di masjid, nanti kutu-kutunya jatuh di masjid. Enggak boleh. Ya. Atau kotoran-kotoran ketombe-ketombe jatuh di masjid. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi harus dijaga kebersihan masjid. Dan iktikaf itu batal dengan dua hal. Satu, keluar tanpa hajat. Ya, keluar tanpa hajat, nggak ada kebutuhan apa-apa, keluar. Ya. Atau keluar untuk melakukan hajat yang tidak dibolehkan. Contohnya apa? Pergi berbisnis. Ini batal etikaf. Keluar yang dibolehkan itu hanyalah satu hajat yang memang mau tidak mau harus dilakukan seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun pergi keluar berbisnis, maka batal etikafnya. Ya, Ini yang pertama. Yang kedua, berhubungan badan. Maksudnya misalkan seorang yang sedang itikaf, dia pulang ke rumah karena satu keperluan, ketemu istrinya, kemudian dia berhubungan badan, batal itikafnya sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid surat al-baqarah ayat 187 kemudian ada satu lagi yang ketiga yang membatalkan itikaf adalah naudzubillah kita berlindung kepada Allah yaitu murtad keluar dari agama Islam bahkan bukan hanya itikafnya yang batal seluruh amal ibadahnya terhapus ya inilah jemaah sekalian pembahasan ringkas tentang itikaf yang disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada penulis kitab ini dan memberikan taufik kepada beliau untuk senantiasa mengikuti manhaj yang hak. Inilah yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai dari kitab As-Siyam. Mungkin sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Puasa sunnah karena hari lahir anak. Tidak ada, Pak. Tidak disunahkan. Siapa yang berpuasa karena itu termasuk mengada-ada. Ya, mengada-ada dalam agama. Kalau anak kita lahir, kita bersyukur kepada Allah dengan amalan yang sifatnya umum, tidak ada amalan khusus. Ya dan juga ada amalan khususnya pada hari ketujuh untuk bersyukur kepada Allah dengan kelahiran anak adalah dengan menyembeli kambing akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing untuk anak perempuan satu ekor kambing itulah kesyukuran ketika kita dianugerahkan anak bahkan dikatakan dalam hadis kullu mauludin rahinatun aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma atau kama qala alaihi salatu wassalam setiap anak tergadai dengan akikahnya disembeli pada hari ketujuh dipotong rambutnya digundul kalau laki-laki kalau perempuan dipotong pendek dan diberi nama. Iya, ini sunnah pada hari ketujuh. Baik. Ini yang khusus. Adapun yang umum ya banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang disunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana istri kedua suami tidak pernah datang berkunjung ke rumah karena alasan bebe ana yang tidak sesuai dengan keinginan suami berat badan ya suami bilang dia akan datang berkunjung jika berat badan anak ideal apakah suami tetap berdosa jika anak sudah ridho ustadz? kalau suami tidak datang untuk mengunjungi anak sama sekali kalau suami kalau istri ridho maka suami tidak berdosa kalau istri ridho. Tapi kalau istri tidak ridho, maka dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan itu tidak sepatutnya dijadikan alasan. Ya. Tidak sepatutnya seorang suami menjadikan penampilan istrinya sebagai alasan untuk dia tidak membagi malam. Ya. Ini suami yang tidak baik, suami yang tidak adil walaupun dia nggak berdosa kalau istrinya ridho tetapi ini menunjukkan kurangnya agama dalam diri suami tersebut ya tidak sepatutnya tidak sepatutnya hal itu di samping itu tidak adil tentunya hal itu membuat istrinya sedih membuat istrinya sedih kalau ingin istrinya turun berat badan bukan dengan cara seperti itu tetapi dinasihati dengan baik dan dibantu ya mungkin diantar ke tempat fitness ya yang penting sesuai syar'i tempat fitnessnya tidak ada campur baur antara laki-laki dan wanita ya harusnya seperti itu dibantu dibantu untuk berolahraga ya bukan suaminya nggak pulang-pulang jadi kalau 10 tahun berat badannya nggak turun-turun suaminya nggak datang-datang ini tentunya zalim walaupun dia nggak berdosa kalau istrinya ridho. Iya. Ini harus dinasihati. Apakah ada kewajiban bayi kita mengeluarkan zakat uang yang dihutangkan bagi kita? Zakat uang yang dihutangkan dipinjamkan kepada orang lain. Para ulama menjelaskan hutang atau harta kita yang ada di tangan orang lain itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Pertama, masih diharap kembali. Maksudnya orangnya kita yakin masih bisa mengembalikan. Karena dia amanah dan juga dia punya harta. Dia amanah dan dia juga punya harta. Maka yang seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, kalau sudah enggak bisa diharap kembali atau sulit diharap kembali. Apakah orangnya enggak amanah, enggak jujur? ya tidak mau mengembalikan hutangnya misalkan atau memang dia sudah pailit yang sulit diharapkan maka yang seperti ini tidak wajib dizakatkan ya jadi tergantung baik bagaimana dengan wanita untuk 10 hari malam terakhir ini apakah harus di masjid atau di rumah dibolehkan bagi wanita beritikaf sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhir min Ramadan thumma takafa azwajuhu min di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan kemudian sepeninggal beliau istri-istri beliau masih melakukan iktikaf wanita boleh melakukan iktikaf dengan dua syarat yang pertama izin suami atau izin wali kalau belum menikah yang kedua tidak memunculkan fitnah fitnah antara lawan jenis ini disebutkan para ulama nggak main-main hubungan dengan lawan jenis itu walaupun di masjid walaupun di masjid makanya Nabi SAW mengatakan soft wanita terbaik itu di mana paling belakang soft laki-laki terbaik paling depan maksudnya apa supaya makin jauh interaksi laki-laki dan wanita ini orang berakal harus ambil pelajaran apa hikmahnya dikatakan soft laki-laki itu yang terbaik di depan saf wanita yang terbaik di belakang. Karena makin jauh dia dengan saf laki-laki. Demikian pula laki-laki makin jauh dengan saf wanita. Jadi nggak peduli di masjid. Di masjid, di luar masjid, fitnah lawan jenis itu ada. Iya, harus hati-hati. Dan juga dikatakan para ulama termasuk fitnah kalau ada pembicaraan buruk, misalkan. Ini juga ini mudarat. Jadi kalau ada pembicaraan buruk dari orang-orang ketika wanita ikuti etikaf maka tidak boleh dilakukan. Jadi ini dua syarat. Ada izin suami atau is, atau wali dan tidak uh, menimbulkan mutarat seperti fitnah dan lain-lain. Baik. Kalaupun tidak etikaf juga wanita yang beribadah di rumah bahkan wanita haid sekalipun boleh memperbanyak ibadah selain solat dan kalau di siang hari selain puasa. Wanita haid boleh melakukan semua bentuk ibadah selain puasa dan solat dan insya Allah tetap mendapatkan pahala Lailatul Qadar dengan semua bentuk ibadah selain daripada uh, solat. Iya. Dan dinasihatkan para ulama kalau wanita haid mau membaca Al-Quran hendaklah dia tidak menyentuh langsung tapi menggunakan apa? pengalas atau kaos tangan. Kalau sakit tidak berpuasa tapi masih bisa mengkodok pada bulan lain, apakah ada kewajiban membayar fidyah? Jawabannya tidak. Fidyah itu hanya diwajibkan pada dua golongan. Satu orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, yang kedua orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Barulah fidyah. Selain itu termasuk wanita hamil dan menyusui hanyalah kodok Yang afdol membayar fidyah kapan waktunya dan bagaimana perhitungannya Kasih Pak Waktunya harus di bulan Ramadan Boleh di awal, pertengahan atau akhir Ramadan Jangan sampai keluar Ramadan Iya Hitungannya adalah satu hari puasa yang ditinggalkan adalah setengah sok atau 1,5 kg bahan makanan pokok. Bisa juga bisa juga satu porsi makanan jadi lengkap dengan lauknya. Kemudian tinggal dikali hari eh, uh, 30 hari. Sebulan penuh. Iya. Jadi dua cara itu. Bagaimana jika kita sedang berpuasa sunnah lalu mendapat undangan makan atau diajak makan oleh kerabat, kenalan kita? Apakah tetap berpuasa atau kita batalkan untuk menghormati yang mengundang atau mengajak? Kalau sekiranya uh, dia sangat mengharapkan kita makan, apalagi dia akan mungkin sedih atau tersinggung kalau kita nggak ikut makan, maka yang afdol kita berbuka yang afdal kita berbuka. Kalau tidak, maka katakan saja kita sedang berpuasa. Ya, insya Allah dia paham. Adapun puasa wajib, maka tidak boleh sama sekali. Jika kita batalkan, apakah puasa kita batal? Apakah pahala puasa kita batal? Iya, puasanya pahala puasanya batal, tapi dapat pahala niat dan juga dapat pahala lain, yaitu menyenangkan seorang muslim dan itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnah menyenangkan seorang muslim bisa jadi wajib Ya, ini jangan dipandang remeh amalan menyenangkan seorang muslim ini adalah amalan yang besar Nabi SAW bersabda ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim amalan yang paling Allah cintai adalah rasa senang yang kau masukkan dalam diri seorang muslim Sebaliknya jemaah sekalian, membuat seorang muslim bersedih, marah, itu juga termasuk perbuatan dosa. Bagaimana itikaf seorang wanita dengan kondisi tidak bisa meninggalkan rumah? Adakah amalan pengganti itikaf untuk seorang wanita? Bisa saja seorang wanita di rumah dan dia tetap mendapatkan pahala itikaf. Caranya bagaimana? Dia bantu orang yang itikaf Contohnya bantu siapa? Suaminya sendiri atau anak-anaknya kalau sudah agak besar. Bantu untuk itikaf. Ya, misalkan bantu apa? Buat makanan berbuka dan sahurnya. Itu sudah dapat pahala itikaf. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghazian fi sabilillah faqad gaza." Siapa yang membantu orang berjihad di jalan Allah, dia juga sudah ikut berperang. Dari hadis ini kata para ulama, ini adalah kaidah umum, siapa yang membantu orang yang beramal soleh, maka dia mendapatkan pahala seperti orang tersebut. Sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Siapa yang memberi makan buka puasa terhadap orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kenapa? Karena dia bantu orang yang berpuasa. Sama orang yang membantu orang yang itikaf, dia juga dapat pahala. Ya, banyak cara kita membantu. Yang paling mungkin adalah makan sahur dan buka puasa. Iya. Dan apabila dia melakukan kewajiban di rumah, maka pahalanya lebih besar karena itikaf sunnah. Dan juga bukan berarti di rumah kemudian santai-santai tetap dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Baca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah ilmu, dan lain sebagainya. Ya, Kalau perlu nggak tidur semalam dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi SAW kadang tidak tidur, kadang tidur sedikit, tidur sedikit sekali. Iya. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Tanda alam. Tadi sudah kita sebutkan di antaranya. Tapi semua tanda-tanda itu enggak ada kepastian, semuanya samar. Semuanya samar. Iya. Apakah ada tanda-tanda untuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa saja orang tertentu ada yang menyadari itu Lailatul Qadar. Allah berikan taufik kepadanya. Bisa saja. Sebagaimana disebutkan para ulama, bisa saja orang tertentu diberikan anugerah dia sadar itu malam Lailatul Qadar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang aku baca kalau aku tahu itu Lailatul Qadar?" Nabi SAW mengajarkan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni itu doanya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Adapun tambahan karimun itu adalah dhaif. Bagaimana hukumnya kita membantu bersedekah kepada masjid atau alim ulama yang banyak melakukan bid'ah? Kalau kita membantu karena uh, di situ mereka juga melakukan solat dan tidak ada kesyirikan dan kekufuran seperti tidak ada yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga seperti kuburan-kuburan dan kita niat membantu secara umum maka tidak apa-apa insyaallah taala kalau kita niat membantu secara umum karena orang yang sholat di masjid itu kan nggak semuanya melakukan kebidahan iya yeah. Karena ini sifatnya umum, masjid. Beda kalau kita bantu pada acara khusus. Itu beda. Kalau kita bantu masjidnya secara umum yang digunakan oleh orang keumuman dan masjid itu tidak ada kuburan, maka tidak apa-apa insyaallah taala, termasuk amal soleh. Kecuali kita bantu kegiatan khusus. Ya. Perayaan-perayaan yang tidak berdasarkan dalil misalkan kita dimintai sumbangan menyumbang ke acara yang tidak berdasarkan dalil maka ini tidak boleh kalau masjidnya secara umum tidak mengapa walaupun yang afdol adalah membantu masjid ahlu sunnah tetapi kadang bagus untuk dakwah jadi lihat maslahat dan mudaratnya kadang perlu kita bantu masjid-masjid umum untuk kita dakwah di situ karena itu termasuk eh, apa namanya untuk takliful kulub, melembutkan hati mereka. Ini juga penting. Ini metode takliful kulub yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan harta, padahal beliau orang fakir. Apa yang dimaksudkan solat malam pada malam Lailatul Qadar? Apakah cukup dengan solat tarawih saja atau ditambah dengan solat sunnah lainnya? Boleh cukup dengan tarawih saja dan witir. Tarawih dan witir. Iya. Kalau sudah tarawih bersama imam dan witir, mau sholat lagi juga tidak apa-apa. Apabila waktu sholat asar telah tiba dan saya belum sempat melaksanakan sholat asar, kemudian saya tiba-tiba haid, apakah setelah selesai haid saya harus mengkodok sholat asar tersebut? Tergantung, kalau sebenarnya masih sempat sholat, tapi nggak sholat, maka harus dikodok tapi kalau memang waktunya nggak sempat sholat, ya misalkan baru adzan sudah haid, ya memang nggak sempat, maka tidak ada kodok, insya Allah Taala. Bolehkah menyalurkan zakat mal ke negeri-negeri yang sedang konflik seperti Gaza dan Syria melalui, melalui yayasan kemanusiaan yang insya Allah amanah dan mereka paham sunnah? Pertama, yang afdol adalah menyalurkan zakat kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu yang afdol. Menyalurkan zakat kepada orang yang ada di sekitar kita. Adapun ke kaum muslimin yang jauh dari kita, jangan ambil dari zakat mal. Tapi dari sedekah sunnah. Dari harta kita yang lain. Sama dengan kurban. Yang afdol kurban itu di tempat kita tinggal tidak dianjurkan, tidak disyariatkan kita mengirim ke tempat lain. Apalagi ada sebagian ulama mengatakan wajib. Apa namanya? Nggak boleh kita potong kuku, potong rambut sebelum hewan kita disembelih. Bagaimana caranya kita memastikan kalau hewan itu lagi di Arab Saudi misal atau di Syria? Ya. Sulit kita pastikan. Terlebih lagi kalau orang yang dititipkan nggak paham hukum atau tidak amanah. Iya. Jadi yang afdal adalah di sekitar kita. Nabi SAW bersabda, "Khudh min amwalihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim." Ambillah dari mereka zakat, diambil dari orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang fakir mereka. Artinya dari mereka di situ. Sama-sama, mereka dan mereka. Iya. Kecuali kalau kita nggak menemukan orang yang berhak menerima zakat di sekitar kita, maka boleh kita kirim keluar. Iya. Walaupun orang yang mengirim zakatnya keluar, zakatnya sah. Hanya saja kita katakan lebih afdol di sekitar rumahnya. Iya. Dan juga kalau orang di sekitar rumah kita yang berhak menerima zakat dan dia tidak dapat zakat, sementara orang jauh kita kirim, kira-kira bagaimana perasaannya? Iya. Dan kita setiap hari ketemu dia, Ya. Apa gunanya kita sebagai orang berkecukupan bertetangga dengan dia kalau kita nggak bisa membantu dia? Ya. Jadi berikan zakat kepadanya dan berikan bantuan yang lain kepada eh, saudara-saudara uh, kita di tempat yang lain. Iya. Mohon dijelaskan amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita pada 10 malam terakhir Ramadan? Apakah boleh lakukan di rumah juga wanita yang sedang haid dan udur? Ini sudah tadi ya. Semua amalan soleh, terutama amalan-amalan khusus, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, solat-solat sunnah, dan lain sebagainya. Istighfar, taubat, bersalawat, ya. Semua boleh dilakukan wanita haid di masjid atau di rumah selain daripada solat dan puasa di siang hari. Apakah dapat keutamaan puasa Syawal apabila puasanya tidak berurutan? Iya, dapat. Karena Nabi SAW mengatakan 6 hari di bulan Syawal beliau tidak mempersyaratkan harus berurutan. Tidak masalah. Berapa nisab zakat emas perak? Nisab emas 85 gram. Nisab perak 595 gram. Siapa yang punya uang senilai salah satu dari nisab emas dan perak maka dia juga uangnya sudah sampai nisab itu syarat pertama kewajiban zakat harta emas dan perak dan uang syarat yang kedua dia miliki selama satu tahun selama satu tahun itu nggak pernah berkurang dari nisab maka kalau sudah satu tahun wajib dikeluarkan seperempat puluh atau 2,5 persen dan boleh diuangkan untuk emas dan perak serta barang dagangan boleh diuangkan. Beda dengan zakat fitri, tidak boleh diuangkan harus dengan makanan. Demikian pula fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, fidyah itu adalah makanan orang miskin, tidak diuangkan. Bagaimana cara meraih malam Lailatul Qadar bagi wanita yang sedang berhalangan karena haid dan nifas? Sudah kita jawab tadi ya. Semua amal ibadah boleh selain daripada solat. Bagaimana itikaf untuk seorang pegawai kantoran di mana setiap pagi dia harus pergi ke kantor? Itikaf semampunya sesuai waktu luang. Kalau bisa ambil cuti lebih afdol. Ya. Kenapa kita bisa cuti untuk sekedar jalan-jalan? Tapi nggak bisa cuti untuk ibadah. Ya. Kalau mau jalan-jalan sambil ibadah, itikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu yang paling afdol. Yang paling afdal itikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Iya. Kalau tidak bisa sama sekali, maka tidak apa-apa insyaallah beritikaf sesuai waktu. Hanya saja kalau begitu dia harus berniat setiap kali masuk masjid niat itikaf. Dan itikaf itu tidak disyariatkan kecuali di 10 hari terakhir Ramadan, kecuali dengan nazar. Bolehkah kata bolehkah kita pada saat itikaf pindah-pindah masjid dan tidak full 10 hari? Pindah-pindah masjid ini untuk apa? Kalau enggak ada alasan, itu termasuk kesia-siaan. Termasuk kesia-siaan. Dan menafikan itikaf. Kan sudah dikatakan tadi enggak boleh keluar tanpa hajat kecuali pindah masjidnya karena ada hajat. Ya, misalkan di masjid ini oh ternyata masjidnya banyak amalan-amalan yang tidak sunnah. Nah, boleh kita cari masjid yang sunnah. Ya. Kalau nggak ada alasan itu namanya kesia-siaan. Ya. Dan tidak apa-apa insyaallah taala tidak penuh 10 hari sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Terutama di waktu malam terutama di waktu malam usahakan untuk itikaf. Baik. Karena tidak ada batas minimal sahnya itikaf, tidak ada. Sesaat niat itikaf sah. Walaupun sesaat. Ya. Hanya saja yang afdal 10 hari masuk tanggal 20 menjelang terbenam matahari agar ketika masuk tanggal 21 ketika matahari terbenam kita sudah ada di masjid kemudian keluar apabila sudah ada pengumuman masuk satu syawal baru keluar itu yang afdol kalau tidak maka sesaat pun dengan niat itikaf boleh di 10 hari terakhir Ramadan pertanyaan terakhir Kalau punya anak kecil sekitar umur 6 tahun, apakah boleh etikaf? Siapa yang boleh etikaf? ibunya atau anaknya? Kalau ibunya tidak masalah selama tidak memudaratkan si anak. Iya. Adapun anaknya dari segi sahnya etikaf, dia belum sah karena dia belum memayiz. Syarat etikaf adalah tamyiz, dia sudah memayiz walaupun belum balik. Dan mumayyiz itu pada umur 7 tahun pada umumnya. Namun dibawa ke masjid, anak sekecil itu dibawa ke masjid tidak apa-apa dengan syarat dia tidak mengganggu. Ya, Anak kecil dibawa ke masjid boleh dengan syarat tidak mengganggu. Kalau mengganggu memang dia enggak berdosa, tapi orang tuanya yang berdosa. Ya. Anak kecil kita bawa ke masjid, dia mengganggu orang, apakah dengan suaranya atau lari-lari depan orang sholat maka dia tidak berdosa tapi orang tuanya yang berdosa ya Walhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya Silakan Pak Itikaf itu adalah hari dan malam sepuluh hari penuh yang afdol dimulai dari uh, malam 21 tapi kita masuk masjid menjelang terbenam matahari pada tanggal 20 karena begitu terbenam matahari berarti masuk tanggal 21 itu hitungan tanggal dalam uh, kalender Islam. Jadi begitu terbenam matahari tanggal 21 masuk, kita sudah siap di masjid. Malamnya, siangnya juga terus sampai akhir Ramadan kita di masjid. Ya. Jadi bukan hanya malamnya saja, tapi siangnya juga. Ya. Kecuali kalau orang ada kewajiban di luar yang dia nggak mungkin ikut siang tidak apa-apa, dia ikut malam saja. Hanya saja setiap dia masuk, dia harus berniat lagi. Iya. Kemudian uh, iya. Kalau misalkan orang butuh makan walaupun sudah disiapkan di masjid tapi ternyata menunya nggak sesuai, maka tidak apa-apa insyaallah. Dia keluar untuk cari makan di luar. Tidak apa-apa kalau memang menunya nggak sesuai ya atau mungkin dia nggak bisa makan yang berminyak misalkan dia harus cari makanan lain tidak apa-apa dia keluar untuk sekedar cari makan bukan untuk jalan-jalan ya bukan untuk jalan-jalan jalan-jalan sekalian cari makan bukan tapi memang mau cari makan ya dan Eh, berhubungan suami istri batal itikaf. Jadi kalau pas misalkan dia pulang cari makan di rumah, ketemu istri, kemudian mereka berhubungan, maka itikafnya batal. Walaupun boleh saja kalau dia mau itikaf lagi, dia harus berniat lagi. Iya. Tidak apa-apa insyaallah taala, tapi itikafnya sudah batal. Dan dia nggak dapat pahala sempurna. Iya. Nggak dapat pahala sempurna. Jadi Sepuluh hari penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh istri-istrinya sepuluh hari penuh. Iya. Tidak berhubungan suami istri. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang berhubungan suami istri maka itikafnya batal walaupun dia tidak sampai berdosa. Karena itikaf hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Iya, membatalkan itikaf tidak sampai berdosa namun makruh. Iya. Dan juga tidak ada kafarah. Kecuali kalau dia berhubungan di siang hari ketika sedang puasa. Maka itulah yang kena kafarah. Iya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. nggak apa-apa ya yang penting jangan kopi siang-siang ya nggak apa-apa insyaallah hmm. ya nggak apa-apa hmm. dan nggak boleh ngopi sambil sholat <laughs> kalau udah salam boleh ya. nggak apa-apa nggak masalah insyaallah kalau untuk menghilangkan ngantuk hmm. ya baik Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.